meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Tegak Pakaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-195 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Selama ini, Ayu Wandira tetap tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Dia juga tinggal bersama ayah kandungnya, Arya Dwi Pangga, yang keadaannya sangat menyedihkan. Sekarang Ayu Wandira menghadapi persoalan yang berat yang mengganggu ketenangan hidupnya. Dia merindukan sesuatu yang lazim dimiliki oleh setiap anak. Dia ingin hidup seperti anak-anak yang lain dia ingin hidup seperti anak yang sah, bukan anak liar yang lahir ke muka bumi karena terpaksa. Mesin tidak dapat menerima permohonan Ayuwandira agar meresmikan perkawinan dengan Arya Dwi Pangga. Ayuwandira sangat sedih sekali. Hatinya mencerit, dan akhirnya gadis remaja itu lari ke pangkuan ayahnya. Ayu, sudahlah. Lupakan saja keinginanmu itu. Apakah keinginanku salah, Ayah? Salahkah aku ini? Aku hanya ingin menjadi anak dalam arti yang sesungguhnya. Anak yang resmi, yang lahir karena perkawinan orang tuanya. Salahkah itu? Memang kau tidak salah. Tapi kau tahu sendiri bagaimana sikap ibumu kepadaku. Mana mungkin dia mau menuruti keinginanmu? Ya, ini memang salahku. Ini merupakan bagian dari masa laluku yang hitam. Dan aku telah mencoretkan garis hitam yang tebal dalam hidup ibumu. Garis tebal hitam itu tidak mungkin dihapus lagi. Lalu, bagaimana dengan aku, Ayah? Anak apakah aku ini? Anak manusia atau bukan? Jangan berkata seperti itu, Ayu. Itu tidak baik. Semua perempuan dan laki-laki di muka bumi ini selalu melangsungkan perkawinan mereka sebelum menjadi suami istri. Mereka memasuki puri perkawinan, membakar dupa bersama-sama mengucapkan janji-janji perkawinan dengan disaksikan para pendeta, kaum kerabat, ataupun orang tua, sebelum mereka akhirnya menjadi pasangan hidup yang serasi. Tapi bagaimana dengan ayah dan ibu? Ini soal lain, Ayu. Sejarah kehidupan orang tidak sama. Mengapa lain, ayah? Dan mengapa harus saya yang mengalami nasib seperti ini? Uh, Apakah kau sudah membicarakannya dengan ibumu? Sudah. Lalu bagaimana tanggapan ibumu? Sepertinya ibu menolak dengan tegas keinginan saya. Itu sudah jelas, Ayu. Ibumu mempunyai watak yang sangat keras. Kalau dia sudah meletakkan pendiriannya di suatu tempat, sukar untuk merubahnya lagi. Karena itu anakku. Sebaiknya kau yang mengalah. mengapa harus aku yang mengalah? Mengapa anak yang harus mengalah? Apakah semua orang tua di muka bumi ini selalu mau menang sendiri? Apakah kepentingan anak harus selalu disisihkan hanya untuk memanjakan tuntutan harga diri yang tidak pasti? Sudahlah, Ayu. Tidak ada gunanya kau terus-menerus mengumpat. Tenangkan hatimu, Ayu. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara kita. Aku sendiri tidak tahu mengapa sejarah kehidupanku jadi seperti ini. Demikian pula ibumu. Kukira dia juga tidak tahu mengapa harus mengalami nasib seperti ini. Oh, Sudahlah Ayu. Nanti aku akan membicarakan dengan... Aku mencari Ayu. Kukira dia ada di sini. Dia tidak ada di sini, Nyai. Mungkin dia bermain-main di pantai. Tunggu, Nyai. Tunggu sebentar. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Soal apa? Soal Ayu. Kau tidak perlu memikirkan Ayu. Ayu menjadi tanggung jawabku, ibunya. Aku tahu, Nyai. Tapi Ayu sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat. Kita wajib menolongnya. Apa? Kita? Semalam Ayu datang kemari dan menangis di pangkuanku. Aku sendiri menjadi kebingungan. Aku ingin menolongnya. Tapi aku bisa berbuat apa, Nyai? Semua ini tergantung Nyai. Kaulah yang bisa membantu Ayu. Kalau kau mencintai Ayu, tolonglah dia. Tuan Tripangga, Tuan tidak perlu mengajari apa-apa kepadaku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan terhadap anakku. Baiklah, Nyai. Kalau begitu terserah kepadamu. Aku memang tidak pantas mempunyai pendapat apapun juga di rumah ini. Aku seorang laki-laki yang sudah ambruk, sudah tidak berdaya. Aku tahu. Aku hanya numpang hidup di sini. Maafkan aku, Nyai. Tuhan tidak perlu minta maaf kepada siapa-siapa. Tapi tuan juga tidak perlu memberikan sesuatu kepada putriku, Ayu Wandira. Aku dapat menangani sendiri persoalan anakku. Terima kasih. Kasihan Ayu. Anak itu sudah semakin dewasa Pikirannya juga sudah semakin matang. Itulah sebabnya sekarang dia gelisah. Aku dapat mendengarkan kegelisahannya itu. Aku dapat mendengar rintihan dalam setiap perkataannya. Oh, kalau saja keadaanku tidak seperti ini. Kalau saja Nona Mesin mau bersikap lebih lunak. Persoalan Ayu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Nona Mesin, kenapa hatimu sekeras batu? Kau boleh menghina aku. Kau boleh menginjak-injak harga diri Arya Dewi Pangga. Tapi tidak seharusnya kau mencampakkan kebahagiaan Ayuandira putrimu sendiri. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Kau sudah menemukannya? Sudah, Nyai. Tapi dia tidak mau saya bawa pulang. Ah, dia duduk-duduk di pantai sendirian. Ah, anak itu semakin bandel saja rupanya. Nyai, sepertinya dia sedang mempunyai persoalan yang berat, Nyai. Wajahnya murung, tapi dia tidak mau mengatakan apa-apa kepada saya. Kalau begitu, Biarlah aku yang mengatakannya kepadamu, Bapak Wali Kadep. Aku juga ingin minta pertimbanganmu dalam menghadapi persoalan anakku ini. Ada persoalan apa sebenarnya, Nyai? Dia ingin agar aku meresmikan perkawinanku dengan Tuan Dwi Pangga. Oh. Dia terus-menerus mendesakku, Bapak Wali Kadep. Aku sudah berusaha memberikan pengertian, tapi dia tidak mau tahu. Dia terus-menerus mendesakku memojokkan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Bapak Wali Kadep? Aku menjadi bingung. Hatiku sedih sekali. Ayu Wandira adalah anakku satu-satunya. Tak ada lagi yang dapat membuat hatiku gembira kecuali anakku. Tapi mengapa dia terus-menerus membuat hati ibunya menjadi sedih? Mengapa dia terus-menerus membuat susah hatiku? Tolonglah Bapak Wali Kadep. Apa sebaiknya yang harus kulakukan sekarang ini? Aku ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Ayu. Aku ingin dia hidup bahagia. Sejak kecil aku tidak pernah mengasuhnya. Sehingga dia hidup terlunta-lunta bersama Nini Raga Runting. Aku sungguh-sungguh merasa berdosa. Dan sekarang, aku ingin menebus dosa-dosaku itu. Aku ingin membahagiakan Ayu. Maaf, Nyai. Kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, sudah seharusnya Nyai menuruti keinginan Ayu. Apa Bapak Wali Kada? Aku harus menuruti keinginan Ayu. Iya, Nyai. Menurut pendapat saya, keinginan Ayu wajar sebagai anak. Dia ingin orang tuanya hidup berdampingan sebagai suami istri secara baik. Ya, ini merupakan tuntutan batin seorang anak, Nyai. Mungkin selama ini dia belum merasakan hidup sebagai anak yang sesungguhnya. Ah, maaf, Nyai. Ini hanya sekedar pendapat saya. Rasanya aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu Bapak Wali Kadep. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku harus berbimbingan tangan dengan Arya Dwi Pangka kemudian bersama-sama membakar dupa, kemudian mengucapkan janji-janji perkawinan di depan puri perkawinan. Kemudian pendeta membacakan doa-doa untuk kami. Oh, rasa-rasanya itu tidak mungkin, Bapak Wali Kada. Iya, bagaimana mungkin? Arya Dwi Pangga. Bagaimana aku bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga, sekalipun hanya dalam upacara perkawinan? Sungguh berat rasanya. Oh, tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu. Tapi, Nyai, kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, saya kiranya itulah satu-satunya cara. Apakah tidak ada cara yang lain? Cara yang mana, Nyai? Saya kira tidak ada lagi cara. Nyai harus tahu, Ayu sekarang sudah bertambah dewasa. Nyai tidak bisa terus-menerus menipu Ayu Wandira. Sekarang ini, Ayu sedang menghadapi pergolakan batin yang dasar, Nyai. Dia sedang mempertanyakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia sedang menuntut haknya sebagai anak. Dia tidak ingin dikatakan sebagai anak liar, anak yang tidak sah, anak yang tidak resmi anak yang lahir dari sebongkah batu. Saya mohon Nyai menyadari persoalan dasar yang sedang dihadapi Ayu. Baiklah, Bapak Wali Kade. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Atas pertimbangan-pertimbanganmu. Tapi saya kira saya tidak sanggup untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga. Sekalipun hanya istri dalam upacara perkawinan. Saya tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan laki-laki itu belasan tahun yang silam. Yang akhirnya menghancurkan seluruh hidupku. Maaf Bapak Wali Kade. Mungkin nasihatmu cukup baik dan bijaksana. Tapi saya kira saya tidak bisa melaksanakannya. Tidak apa, Nyai. Saya juga hanya sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangan. Saya kira Nyai membutuhkan waktu untuk berpikir. turun perlahan-lahan. Jubah sang dewa kegelapan mengembang menutupi daratan pesisir. Desa Pasuruhan satu segera berangkat tidur. Mesin terbaring di ruangan biliknya. Pandangannya menancap ke langit-langit ruangan, dan pandangan itu berisi kekosongan. Tiba-tiba Mesin teringat masa lalunya. Dulu, lebih 20 tahun yang silam, Nun jauh di sana di seberang lautan, di sebuah dataran yang bernama Mongolia. Meisin pernah duduk berdampingan dengan seorang laki-laki. Rosita, nama itu tak pernah terlepas dari ingatanku yang rapuh. Lusisa adalah suamiku yang pertama. Kami pernah duduk di kursi pengantin, dikerumuni sanak saudara, teman-teman dan kerabat, dalam suatu upacara suci yang mempesona dan membahagiakan. Semula kukira Losisan akan menjadi suamiku untuk selama-lamanya. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia bertanggung jawab. Sekalipun usiaku terpaut jauh. Tapi aku tidak pernah menyesal mempunyai suami seperti lo. Tapi akhirnya kami terpisah oleh nasib. Usia perkawinan kami tidak berumur panjang. Lo menemui ajalnya di bumi Jawa. Pada saat kami berdua menjadi pelarian pemerintah Kediri. Tamatlah sudah perkawinan kami. Kemudian menyusul laki-laki yang kedua Arya Kamandanu. Untuk kedua kalinya, aku meresmikan tali perkawinanku dengan seorang laki-laki pribumi. Dia juga seorang laki-laki yang baik. Dia sangat mencintaiku. Dan setelah belajar beberapa saat lamanya, setelah aku dapat melupakan lo, akhirnya hatiku tertampak padanya Arya Kamandanu adalah laki-laki kedua. Kepada siapa aku pernah menaruhkan seluruh harapan hidupku? Arya Kamandanu adalah pelabuhan hatiku yang sejuk. Di mana setiap saat aku dapat menambatkan perahu layarku yang berwarna putih bagaikan kapas. Tapi nasib juga telah memisahkan kami. Nasib telah merenggut apa yang telah kami perjuangkan bersama-sama dengan susah payah. Nasib telah mencampakkan cintaku bagaikan debu jalanan. Ayah Kamandanu pergi bersama angin. Dia lenyap. Dan bayangannya hanya bisa kulihat dalam ingatan. Aku menjadi putus asa. Dua kali sudah hatiku tersobek dengan parah kiranya sudah cukup. Aku tidak akan lagi menambah dengan yang lain. Sudah cukup. Cukup dua orang laki-laki di dalam hidupku. Aku tidak akan mengotori sisa-sisa hidupku dengan menggandeng tangan Arya Dwi Pangga. Tidak akan. Tidak akan terjadi. Maafkan aku. Maafkan ibumu, nak. Tapi rasa rasanya berat sekali untuk memenuhi keinginanmu. Oh, Sang Yang Widiwasa, aku percaya kau maha pengasih, kau maha pemurah. Limpahkanlah rahmatmu kepadaku. Aku tidak bisa tidur karena sedang memikirkanmu, Ayu. Untuk apa ibu memikirkan Ayu? Ayu! Bukankah lebih baik ibu memikirkan diri ibu sendiri? Untuk apa memikirkan Ayu? Biarkan saja Ayu seperti keadaannya yang sekarang ini. Ayu anak liar. Ayu anak jalanan. Ayu anak yang lahir dari sebongkah batu. Jangan berkata seperti itu, Ayu. Jangan sakiti hati ibumu. Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Jangan salah paham, Ayu. Aku tidak ingin mengganggu perasaan ibu. Tapi aku juga tidak ingin hidup gelisah. Apa yang sedang kau tulis itu, Ayu? Syair. Jika aku sedang gelisah, aku selalu menulis syair. Aku selalu menumpahkan kegelisahanku, gejolak hatiku, harapan-harapanku yang buyar di tengah jalan di atas rontal seperti ini. Lihatlah, Bu. Aku menulis syair yang indah sekali bunyinya. Maukah ibu membacanya? Tapi jangan. Jangan. Jangan kau baca, Bu. Nanti hatimu sakit. Aku tidak mau menyakiti hati ibu kandungku sendiri. Cobalah. Akan ibu baca. Jangan, Bu. Nanti hati ibu sakit. Syair ini hanya untukku baca sendiri. Kunikmati sendiri. Kalau syairmu bercerita tentang sesuatu yang baik, yang indah bunyinya, yang merdu dan enak didengar, tidak seharusnya kau membaca sendiri. Kau nikmati sendiri. Orang lain juga boleh ikut menikmatinya. Lebih baik ibu jangan membacanya. Mengapa? Jangan. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Ayu, syair yang baik tidak akan menimbulkan pertengkaran apa-apa. Justru syair yang baik akan menimbulkan suasana kedamaian. Sini nak, biar ibu membaca syairmu. Sekalipun aku tidak pandai menulis syair, tapi aku bisa menikmatinya. Sini, biar ibu membacanya. Kalau begitu, terserah. Silakan baca, Bu. Bayang-bayang gelap menutupi langkah-langkahku. Langit, gunung dan bukit menangis tersedu-sedu. Angin membisikkan rintihan musim kemarau yang panjang dan melelahkan. Rumput bernyanyi tentang negeri-negeri yang jauh. Dan pohon tua bersembunyi di balik harga dirinya yang rapuh. Aku berjalan sambil menyeret sekeranjang dosa. Dosa milik siapa? Dosa untuk siapa? Dosa dari mana datangnya? Ku petik setangkai mawar. Ku Kucampakkan di atas debu. Kuinjak-injak wajah bumiku sendiri Kutertawakan dunia tua yang pongah. Lihatlah, aku si anak gelombang. Aku si anak jalanan. Aku si bocah perempuan yang lahir di rimba perawan. Para dewa mengirimku turun ke dunia yang rendah. Melewati pintu yang tidak pernah disucikan. Lihatlah, aku putri Raja Gunung yang tinggi Aku lahir di tengah gersangnya bukit-bukit kapur. Aku tergeletak sendirian di tengah padang ilalang dalam dekapan kesunyian. Akulah anak yang terbuang. Syairmu bagus, Ayu. Tapi aku tidak menyukai isinya. Syairmu terlalu banyak bercerita tentang ratapan dan keluhan. Ah, Aku hanya menuliskan apa yang kurasakan dan kupikirkan, Bu. Syair yang bagus biasanya mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Aku memang tidak biasa menulis syair. Tapi aku senang membaca syair. Aku pernah membaca sebuah syair yang sangat indah yang pernah ditulis oleh seorang bangsa Tionghoa. Sekalipun syair itu berasal dari seberang lautan yang jauh letaknya dari sini tapi bunyinya masih akan terdengar indah dan merdu. Kalau tidak salah, judul aslinya bernama Cusiang. Cusiang artinya segala keresahan. Syair ini ditulis oleh pengarangnya dengan maksud memberikan petunjuk ataupun nasihat kepada semua orang agar hidup secara baik dan sehat. Nah, kau mau mendengarnya, Ayu? Apakah ibu masih ingat semua kata-katanya? Mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang tercecer dari ingatanku. Nah, dengarkan Ayu. Terlalu lama berdiri merusakkan tulang. Terlalu lama duduk merusakkan daging. Terlalu lama berjalan merusakkan urat Terlalu lama melihat, merusakkan darah. Terlalu lama tidur, merusakkan tenaga. Terlalu gembira, merusakkan usus. Terlalu sering marah, merusakkan hati. Terlalu banyak berpikir, merusakkan limpa. Terlalu sedih, merusakkan jantung. Terlalu merana, merusakkan paru-paru terlalu takut merusakkan ginjal, sering kaget merusakkan empedu, terlalu banyak makan merusakkan usus, terlalu banyak bekerja berat merusakkan anggota tubuh. Hidup hendaknya sesuai ukuran, jangan menyalahi aturan alam, melanggar tata tertib alam, merusakkan hidup. Jauhkanlah sifat dan watak terlalu. Ambillah garis yang bijaksana. Tengah sempurna, jangan hendaknya mengabaikan timbangannya. Bila orang melanggar ketentuan-ketentuan ini, hidupnya terancam bahaya. Bila musim tong atau musim dingin, dia akan terserang batuk. Musim ciu atau musim gugur, akan terserang selesma. Pada musim he atau musim panas akan terserang penyakit demam. Dan di musim jum atau musim semi terserang masuk angin. Jika orang dapat mematuhi dengan baik ketentuan-ketentuan ini, jika orang dapat menyelaraskan diri dengan keinginan alam, maka dia akan terbebas dari ancaman Jusyang Hilang segala keresahan, wajah berseri-seri, dan hidup menjadi riang gembira. Ah, bagaimana Ayu? Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah syair yang baru saja kubacakan cukup bagus isinya? Uh, maaf Bu, apakah Ibu sendiri sudah dapat melaksanakan segala petunjuk yang tercantum di dalam syair itu? memang sulit sekali untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala kita menjadi goyah karena suatu sebab. Ya, barangkali karena persoalan pribadi yang rumit. Kadangkala jiwa kita goncang dan kita gagal memelihara keseimbangan diri kita sendiri. Hal itu membutuhkan latihan terus-menerus, Ayu. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus tekun harus terus-menerus dicoba berulang-ulang kali sampai akhirnya menjadi biasa. Ayu, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak kesempatan untuk belajar. Hidup ini beraneka ragam coraknya. Manusia diberi wewenang memilih satu di antara dua yang dianggap paling baik untuk dirinya. Nah, kau mempunyai kebebasan untuk memilih Pilihlah jalan yang baik, jalan yang paling aman. Jangan berlarut-larut memikirkan suatu perkara tanpa kau dapat mengambil manfaatnya. Itulah nasihat yang bisa kuberikan kepadamu, anakku. Selamat malam, Ayu. Selamat tidur. Oh, ibu, aku tahu Aku tahu kau hanya menghindari persoalan kita. Kau sengaja tidak mau mendengarkan keluhanku. Kau sengaja berpaling dariku. Kau membuang muka dan melarikan diri dari persoalan kita. Tidak, Ibu. Sekalipun kau mempunyai pengetahuan setinggi langit, sekalipun orang-orang menyebutmu sebagai wanita paling bijak, paling arif, tapi jika kau tidak berani menyelesaikan persoalan kita, kau adalah wanita pengecut. Bagiku, kau wanita pengecut. Dan aku tidak mau mempunyai seorang ibu bercarang kali aku akan pulang menjelang sore nanti. Apakah ada yang sakit, Nyai? Semalam, kepala desa Pasuruan satu datang. Dia mengatakan bahwa adiknya yang tinggal di desa Binor sedang sakit parah Aku diharapkan datang ke desa Pinor untuk mengobati penyakitnya. Hmm, ah, kalau begitu sebaiknya Nyai segera berangkat saja. Biarlah saya dan Wali Kadep yang akan menunggu rumah. Jangan pergi kemana-mana, Bapak Wali Kadep. Dan kau juga, Bapak Rakeh Pamitihan. Tolong awasi Ayu Wandira. Oh, jangan khawatir, Nyai. Kami berdua akan mengawasi putrimu. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Bagaimana rencana perkawinan jangir anak gadismu itu? Konon kabarnya calon suaminya juga berasal dari desa Pinor. Apa benar demikian? Oh, benar, Nyai. Kalau tidak ada halangan, besok lusa rombongan calon pengantin laki-laki akan datang untuk mengantarkan mahar atau tukon. Saya harap Nyai bisa hadir. Tentu Bapak Wali Kadep, tentu saya akan hadir. Nah, aku pergi dulu. Nyai Paricara, apakah wanita ini tidak mempunyai rasa lelah? Tidak intinya dia bekerja. Kasihan dia Wali Kadek. Dia sedang mempunyai masalah dengan putrinya. Aku juga sudah berusaha memberikan nasihat-nasihat. Tapi kau tahu sendiri, siapa itu Nyai Paricara. Kalau dia sudah mempunyai pendirian, sukar dibelokkan, sukar digoyangkan. Sebenarnya aku kasihan Ayu Wandira. Bocah itu membutuhkan sesuatu yang tidak pernah diberikan ibunya. Lihat saja, wajahnya selalu murung. Iya, iya, iya. Eh, eh ayo, Ayu. Ah, ada apa Bapak Rake Pamintian? Ibumu sedang pergi ke desa Binor. Mungkin dia akan pulang agak terlambat. Ah. Mungkin dia akan pulang ya sampai sore nanti. Kau jangan pergi kemana-mana ya. Ah, lebih baik kau main ke rumah Bapak Wali Kadep, Ayu. Temanilah Jangir. Dia sering kali menanyakanmu, Ayu. Hmm, bukankah Jangir sedang dipingit, Bapak Wali Kadep? Ya, benar. Jangir sedang dipingit. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dia tidak boleh pergi sebelum perkawinannya nanti. Tapi kalau kau mau datang ke rumah, tentu saja tidak apa-apa. Ayo, ikutlah. Daripada kau keluyuran sendiri di tepi pantai, lebih baik ngobrol bersama Jangir. Ayo, ayo. Sementara itu, Mesin mengendarai kereta kudanya semakin jauh meninggalkan desa Pasuruhan satu. Perjalanan memang cukup jauh. Mesin harus melewati beberapa buah desa seperti Papayeman, Gending, Pajarakan, Patunjungan, dan akhirnya barulah sampai di desa Binor. Menjelang tengah hari, Mesin baru tiba di desa Binor. Dia segera mengarahkan kudanya ke rumah kediaman sanak kerabat kepala desa Pasuruhan satu. Ah, mari, silakan masuk, Nyai. Saya sudah tidak sabar menunggu kehadiran Nyai. Mari, silakan Nyai. Maaf, saya agak terlambat datang. Di mana suamimu, Nyai? Ah, di sini. Di sini, Nyai. Wah, untung Nyai Paricara segera datang. Lihatlah. Lihatlah keadaan suami saya ini, Nyai. Entahlah sakit apa namanya. Sudah beberapa hari ini, dia tidak mau makan. Dia juga tidak bisa tidur. Perutnya kejang, keras seperti batu, Nyai. Mesin melangkah perlahan-lahan menghampiri ranjang di sudut ruangan tengah. Dan dia melihat seorang laki-laki setengah tua terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan mata itu tidak lagi menyinarkan semangat kehidupan. Mata yang putus asa. Laki-laki itu merintih perlahan, sementara istrinya buru-buru menghampirinya. Ki, lihatlah Ki, Nyai Paricara sudah datang. Kau tinggal mengatakan apa yang kau rasakan. Iya. Katakan lagi, apa yang kau rasakan. Biar Nyai Paricara mengobatimu. Aduh, aduh. Perutku eh, panas, panas sekali. Aduh, perutku. Apakah dia bisa buang air seperti biasanya, Nyai? Dia sama sekali tidak mau makan, Nyai. Dia tidak pernah pergi meninggalkan tempat tidurnya ini. Dia juga tidak bisa tidur. Setiap malam merintih terus. Aduh. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai? Sakit apa dia? Tenanglah, Nyai. Biarlah aku memeriksa tubuhnya. Hmm. Panas badannya tinggi sekali. Tubuhnya sangat lemah. Dia selalu mengeluh perutnya sakit. Panas katanya. Baiklah, saya akan mencoba membuat ramuan daun-daunan untuk mengobati penyakit suami Nyai. Nyai, tunggu sebentar ya. Iya, Nyai. Meisin segera mengeluarkan sebuah bungkusan berisi ramuan daun-daunan. Ramuan daun-daunan itu sudah ditumbuk dengan halus. Meisin mengambil cawan, kemudian menuang beberapa sendok ramuan daun-daunan, lalu mencampurnya dengan air hangat. Ah, Ki, ah, Ki, ah, ah, Nyai, Nyai Ah, Lihatlah Nyai. Ada apa dengan suamiku ini? Ada apa dengan dia? Ah, tidak, tidak. Mesin terkejut. Cawan terlepas dan jatuh pecah berantakan di lantai ruangan. Dia sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi. Buru-buru Mesin menghampiri laki-laki tua yang semula terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Kek, akhirnya kau pergi juga. Akhirnya kau tidak tahan. Dan kau pergi. Nyai Paricara, lihatlah suami saya ini. Lihatlah Nyai. Bukankah dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Bukankah dia sudah mati, Nyai? Maafkan aku, Nyai. Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya penyakit suamimu sudah kelewat parah. Aku baru saja membuatkan ramuan obat. Dan tiba-tiba dia sudah pergi. Maafkan aku, Nyai. Aku telah gagal menolong suamimu. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai Paricara? Sakit apa dia? Aku belum bisa memastikannya. Aku sendiri sangat terkejut. Tapi kukira sakit suamimu sudah sangat gawat. Aku sama sekali tidak menduga dia akan pergi secepat ini. Tapi sudahlah, Nyai. Tabahkanlah hatimu. Sebaiknya aku segera kembali ke Pasuruan satu. Aku akan menyampaikan berita duka ini kepada kepala desa Pasuruan Satu. Itu. Perutnya kaku dan panas. Kadangkala dia seperti menggigil kedinginan. Giginya gemertuk. Apakah Nyai sudah mencoba memberinya ramuan daun-daunan? Aku baru saja meramunya, Bapak Wali Kade. Hmm. Dan tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Aku sendiri kaget. Cawan yang kupegang sampai terlepas dan pecah berantakan. Baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Aku seringkali gagal mengobati penyakit orang. Tapi tidak seperti ini. Sakit apa sebenarnya dia? Oh, mm, barangkali dia sakit demam yang sudah parah, Nyai. Bukan, Bapak Rake. Bukan demam biasa. Entahlah. Mungkin suatu saat aku bisa mengetahui sebab-sebab penyakit itu. Ya, ini merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Aku benar-benar terpukul. Nyai tidak bersalah. Mungkin saja karena Nyai datang terlambat. Bukankah baru kemarin Nyai mendapat berita itu? Tapi bagaimanapun juga, Aku ikut merasa bertanggung jawab Bapak Wali Kadep. Ah, tapi baiklah. Mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Oh ya Bapak Wali Kadep. Iya. Bagaimana dengan Ayu? Apakah anak itu tidak pergi kemana-mana? Oh, tidak, Nyai. Seharian dia di rumahku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia sibuk ngobrol dengan Jangir. Ah, Besok pagi Wali Kadep akan menerima banyak tamu di rumahnya, Nyai. Calon besan dan rombongannya akan datang mengantarkan mahar. Iya, aku ikut merasa bahagia Bapak Wali Kadep. Mudah-mudahan Jangir memperoleh pasangan yang serasi dan kelak bisa hidup bahagia bersama suaminya. Baiklah, terima kasih Bapak Wali Kadep. Bapak Rakeh Pamintihan. Selamat malam. Selamat malam, Nyai. Aisin melangkah menyeberangi serambi pondoknya. Dia berdiri sejenak di depan pintu ruangan bilik Ayuandira. Perlahan-lahan dia membuka pintu, dan dia merasa tenang karena melihat putrinya sudah tidur dengan nyenyak. Selanjutnya Maisin berjalan ke ruangan biliknya dan memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Aneh sekali penyakit orang itu. Benar-benar penyakit yang kawat penyakit yang sangat berbahaya. Aku sampai tidak sempat berbuat apa-apa. Nah, saudara pendengar. Hari itu, Meisin dan Ayu Wandira menghadiri upacara mahar atau tukon yang diselenggarakan di rumah kediaman Wali Kadep. Malam harinya Mesin terkejut karena tiba-tiba Ayuwandira menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Buru-buru dia menyuruh Rakeh Pamintihan menyusul anak gadisnya. Thank you. menabrak kudanya, dan binatang itu berlari kencang menembus gelapnya malam. Suara kaki kuda yang menumbuk batu-batuan jalanan terdengar nyaring sampai kemana-mana. Ayuwan Tira nampak sangat kesal, kesal, sedih dan murung. Dia semakin jauh meninggalkan desa Pasuruhan satu, dan dia mengarahkan kudanya ke desa Pongging. bocah itu perginya? Dia berkuda seperti dikejar setan. Dia berlari kencang sekali. Aku sudah berusaha menyusulnya, tapi dia berlari kencang sekali. Hmm, sepertinya dia menuju desa Pungking. Ah, apa yang akan dilakukan anak itu? Hmm, ayo Wandira, ayo Wandira. Anak itu memang aneh sekali. Akhir-akhir ini dia tidak nampak gembira. Dia seringkali kesal pada ibunya. Ah, tapi sebenarnya Nyai sendiri yang salah. Tidak seharusnya dia mengukui pendiriannya yang belum tentu benar. Sebenarnya kasihan Ayu Wandira. Ah, kasihan bocah itu. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Mengapa Bapak rakyat mengikuti saya? Ah, pulanglah, Ayu, pulanglah. Kau mau pergi kemana malam-malam begini? Ya? Aku hanya ingin berjalan-jalan, Bapak Rakeh. Kau bisa berjalan-jalan besok pagi. Jangan malam-malam seperti ini. Berbahaya, Ayu. Sepertinya Bapak Rakeh Pamintihan belum mengenal siapa saya. Saya sudah biasa hidup penuh bahaya. Eh, eh, eh. Jangan begitu, Ayu. Itu namanya kau sombong. Orang sombong itu tidak baik. Sudahlah, ayo pulang. Kasihan itu ibumu. Tidak, Bapak Rake. Saya tidak mau pulang. Begini, Ayu. Aku ini disuruh ibumu menyusulmu. Aku disuruh membawamu pulang. Saya tidak mau pulang. Lebih baik Bapak Rake pulang sendiri. Nanti kalau saya ingin pulang, saya akan pulang. Bapak Rake tidak bisa memaksa saya. Jangan begitu, Ayu. Jangan begitu. Itu namanya kau membuat susah orang tuamu. Kalau kau mempunyai persoalan, kau bisa membicarakan dengan ibumu. Atau kau bisa minta pertimbangan-pertimbangan kami, orang-orang yang lebih tua. Jangan bertindak semau-maumu begitu. Itu tidak baik, Ayu. Ah, sudahlah. Ayo, kita pulang. Ayo, kita bicara baik-baik dengan ibumu di rumah. Tidak, Bapak Rakeh. Saya tidak mau pulang. Ah kalau tidak mau pulang? Mau kemana kamu itu? Saya mau ke desa Pongging. Bah, Mau apa kau ke desa Pongging, ya? Pongging itu masih jauh dari sini. Uh, mungkin uh, masih ada 20 pal jaraknya. Kalau kau ingin berjalan-jalan ke Pongging, carilah waktu yang baik. Saya tidak ingin berjalan-jalan. Saya mempunyai urusan. Dan saya harus menyelesaikannya malam ini juga. Maaf Bapak Rakeh, saya mau lewat. Jangan, jangan Ayu. Jangan nekat seperti itu. Kau harus pulang sekarang. Ayo pulang. Kalau Bapak Rakeh tidak mau minggir, saya terpaksa melawan. Maaf Bapak Rakeh. Iya. Eh, eh. Ayo. jangan Ayu. Jangan Ayu, eh, Jangan berbuat seperti itu. Ah, aduh, aku ini orang tua. Kau sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Aduh, mengapa kau tidak mau menuruti kata-kata orang tua? Apakah orang tua selalu berbuat bijaksana untuk anaknya, Bapak Rakeh? Hah? Belum tentu kan? Ah, ah, iya, iya, iya, iya. iya. Aku tahu kau mempunyai persoalan dengan ibumu. Tapi ya, Boya jangan lalu nekat seperti ini. Ayolah, kita pulang. Aku akan membantumu berbicara di depan ibumu. Tidak. Ya? Tidak, Bapak Rakeh. Eh. Aku tidak mau pulang. Aduh. Aku tidak mau pulang. Eh. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Iwan tidak seperti orang kalap. Dia segera menyerang Rakeh Pamintihan dengan gencar. Rakeh Pamintihan terpaksa melayaninya, sekalipun sebenarnya dia tidak sampai hati bertarung melawan gadis remaja itu. Setelah pertarungan menginjak jurus yang ketujuh, nampak Ayuan Tira mulai keteter. Rakeh Pamintihan terus mendesak, mendesak dan menekan. Mendadak Ayuan Tira membuang tubuhnya ke belakang. Kemudian secepat kilat, dia menarik sebuah boneka kayu. Kemudian disusul sebuah selendang berwarna putih terselempang di bahunya. Aduh, ayo, ayo, jangan begitu. Ah, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Aku hanya menjalankan perintah ibumu. Ah, kau harus segera aku bawa kembali ke Pasuruan satu. Bukankah sudah saya ah. katakan hmm. bahwa saya tidak akan pulang bersama Bapak Rakyat? Silahkan nah. Bapak Rake pulang lebih dulu. Nah. Nanti saya akan menyusul setelah urusan saya selesai. Urusan apa? Kau ini macam-macam saja. Kau mempunyai urusan apa? Mau pergi ke desa Pungking itu? Saya tidak dapat mengatakannya kepada Bapak Rakeh. Dan Bapak Rakeh tidak bisa memaksa saya. Eh, jadi kau tidak mau kubawa pulang ini? Ha? Maaf Bapak Rakeh. Saya tidak akan pulang bersama Bapak. Ah, kalau begitu baiklah. Aku terpaksa menangkapmu, Ayu. Kau akan kutangkap dan kubawa pulang ke Pasuruan satu. Silahkan Silakan Bapak Rake. Hati-hati kau, Ayu. Semula Rakeh Pamintihan tidak bersungguh-sungguh menyerang Wandira, tapi dia menjadi sangat penasaran karena rupanya sekarang Wandira mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Itulah jurus emban gendong momongan yang pernah diajarkan Nini Raka Runting beberapa waktu yang silam. Gerakan Wandira nampak seperti seorang ibu sedang menggendong anaknya, membelai rambut anaknya, penuh kasih sayang. Sekalipun nampaknya gerakan itu lamban, tapi ternyata sukar sekali untuk ditembus dengan berbagai macam serangan. Bahkan sekarang, rakyat pemintihan nampak mulai keteter. tidak terus melambai-lambaikan selendang putihnya sambil menggendong kolek kayu mandala. Suatu saat, rakyat pemintihan lengah, kolek kayu mandala menyambar punggungnya. Iya. Ah, oh, oh. Oh. Maaf, Bapak Rakeh. Aku tidak bermaksud menyakiti Bapak Rakeh. Aku hanya ingin ke desa Pongging. Aku ingin bertemu dengan Bapak Penghulu Perkawinan. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada beliau. Maaf, Bapak Rakeh. Maaf kalau terpaksa saya berbuat kasar kepada Bapak. Hiya, hiya, hiya! Uh, ah, ah, ah, itu rupanya mempunyai simpanan ilmu yang tinggi. Aduh, dia telah menotok punggungku dengan sebuah golek kayu. Aduh, baiklah, aku terpaksa tidak menyusul anak itu. Biarlah aku melaporkannya kepada Nyai Paricara. Uh, Rakeh pemintihan berdiri dengan sempoyongan. Kemudian dia melangkah ke arah kudanya. Dengan susah payah, dia naik ke atas punggung kuda sambil mengurut-urut punggungnya sendiri yang masih terasa nyeri. Uh, uh, aduh, aduh, punggungku. Uh, maklumlah, aku ini bukan pendekar. Sudah lama sekali aku tidak berhubungan dengan perbuatan yang keras. Aduh, aku kewalahan. Ah, benar-benar kewalahan melayani bocah itu. Ya, ya. ya. Ada apa, Bapak Raki? Aduh, uh, Ayu. Aduh, anakmu, Nyai Ayu. Wah, dia tidak mau kuajak pulang. Dia malah memberikan perlawanan pada saat aku akan menangkapnya. Ah, dan kami terpaksa bertarung. Tapi, aduh, anakmu itu memang hebat. Aku tidak bisa menandingi jurus-jurusnya, Nyai. Aduh. Ada apa dengan punggungmu, Bapak Rake? Ah. Apakah dia melukaimu? Ah. Dia menotok punggungku dengan sebuah golek kayu, Nyai. Aduh, aduh. Rasanya, aduh, nyeri sekali. Ah, anakmu itu ternyata hebat sekali. Dia pantas menjadi pendekar. Aduh. Anak tidak tahu aturan. Hmm. Mengapa dia sampai hati menyakitimu? Jangan salahkan dia, ya, Nyai. Mungkin, ya, mungkin aku yang salah. Seharusnya aku tidak berbuat kasar padanya. Seharusnya aku terus berusaha membujuknya agar mau kubawa pulang. Tapi, aduh. Bapak Rake, mungkin aku perlu mengobati punggungmu. Hmm. Ayo masuklah. Aku akan membuatkan ramuan daun-daunan untuk Param. Ah. Tidak usah, Nyai. Ah, kukira lukaku tidak berat. Sebentar lagi juga akan sembuh sendiri. Ah, lebih baik Nyai segera menyusul Ayu. Kasihan dia. Saya takut dia mengalami apa-apa di jalan. Dia pergi kemana, nah, Bapak Rake? Katanya dia mau pergi ke desa Pungging. Desa Pungging? Iya. Mau apa dia ke Pungging? Ah. Ah, macam-macam saja. Anak itu semakin susah diatur. Ah, Bapak Rake, aku harus menyusul anak itu. Kau tunggu di rumah sebentar. Uh, iya, baik Nyai. Biarlah aku tunggu di rumah. Cepat susul anakmu. Dia sepertinya sedang mengalami suatu tekanan batin yang berat. Maisin buru-buru melompat ke kandang kuda. Dan sebentar kemudian, dia sudah duduk di atas punggung kuda berwarna coklat tua. Rambutnya berkibar tersapu angin malam yang mengalir turun dari lereng-lereng bukit. Aku pergi dulu, Bapak Rake. I iya, iya, Nyai. Cepat susul anakmu. Kasihan dia. Hiya, hiya, hiya. Bapak penghulu perkawinan? Tolong bukakan pintunya, Pak. Siapa kau ini? Hah, ada apa malam-malam datang ke rumahku? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Ah, saya mempunyai persoalan yang berat, Bapak penghulu perkawinan. Hmm. Saya mohon bantuan Bapak. Oh, ayo ayolah masuk. Ayo kita bicara di dalam. Uh, ayo anak manis, silakan duduk. Ini ada persoalan apa? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak penghulu perkawinan. Hmm, soal apa? Soal perkawinan. Hmm, siapa yang mau kawin, ha? Kamu ya? Ah, pasti. Pasti kamu mempunyai persoalan dengan calon suamimu. Apakah dia membatalkan tukon atau mahar? Hah? Ah, sudahlah. Hmm. Itu sudah biasa terjadi. Kalau memang dia membatalkan tukon, ya kau bisa mencari gantinya dengan laki-laki yang lain. Laki-laki bukan hanya satu orang, bukan. Kau bisa memilih gantinya sesuka hatimu. Tapi tentu saja dengan persetujuan orang tuamu. Bukan, Pak. Bukan soal itu. Hmm. Saya tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan mahar ataupun tukon. Loh? Itu bukan persoalan saya. Uh, ini adalah persoalan orang tua saya. Hmm, apa maksudmu? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak penghulu perkawinan. Hmm. apakah setiap wanita boleh melahirkan bayinya tanpa harus melewati tata upacara perkawinan? Hmm. Aneh sekali pertanyaanmu itu. Tentu saja hal itu tidak boleh terjadi. Uh, coba kau dengar baik-baik. Uh, tapi tunggu dulu. Siapa yang kau ceritakan ini, ha? Apakah orang tuamu sendiri? Iya, Pak. Hal ini mengenai orang tua saya sendiri. Hmm, jadi mengenai bapak dan ibumu sendiri? Iya. Oh, jadi kedua orang tuamu belum pernah melaksanakan tata upacara perkawinan sebagaimana adat yang berlaku di negeri ini, begitu? Begitulah, Pak. Oh. Begitulah nasib saya ini nasib seorang anak liar, anak jalanan. Saya mohon keterangan dari Bapak Penghulu Perkawinan mengenai persoalan ini. Saya bingung. Saya sedih. Hati saya seringkali kesal dan gelisah. Saya merasakan hidup tidak seperti anak-anak yang lain. Dapatkah Bapak membantu saya? Tolonglah saya, Pak. Berilah saya penjelasan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu ketenangan hidup saya selama ini. Hmm, iya, iya. Saya ingin hidup seperti anak-anak yang lain. Saya lahir ke muka bumi melalui gua garba seorang wanita. Ialah ibu saya, ibu kandung saya sendiri. Saya tidak lahir dari sebongkah batu. Oh, Bapak penghulu perkawinan. Apakah yang telah dilakukan orang tua saya merupakan aib? merupakan dosa besar yang tidak mungkin diampuni. Jadi, apa yang baru saja kau bicarakan ini tadi sebenarnya menyangkut kedua orang tuamu sendiri, ya? Benar, Bapak Penghulu Perkawinan. Oh. Apa yang baru saja saya tuturkan adalah mengenai dua orang tua kandung saya sendiri. Apakah kedua orang tuamu masih hidup semuanya? Masih, Pak. Oh, Sayang sekali. Mengapa dua orang tuamu sampai menempuh jalan sesat yang dikutuk para dewa? Sayang sekali. Lalu bagaimana dengan pertanyaan saya, Pak? Apakah saya ini dapat dianggap sebagai anak dalam arti yang sesungguhnya? Apakah saya mempunyai orang tua dalam arti yang sesungguhnya? Dengar baik-baik. Kalau kau memang ingin tahu soal ini, uh, ada beberapa macam perkawinan. Pertama, perkawinan Brahma. Kedua, perkawinan Daiwa. Ketiga, perkawinan Arsa. Keempat, perkawinan Gandarwa. Kelima, perkawinan Prajapatia keenam perkawinan Asura, ketujuh perkawinan raksasa, dan kedelapan adalah perkawinan Paisaja. Apa yang telah dilakukan oleh orang tua laki-lakimu kepada orang tua perempuanmu tergolong perkawinan Paisaja, perkawinan tingkat yang paling rendah. Perkawinan pai saja, ialah di mana pihak perempuan dilarikan waktu sedang tidur dalam keadaan pingsan atau mabuk oleh laki-laki yang tidak dicintainya. Uh, bagaimana? Apakah soal ini sudah cukup jelas? Iya, Pak. Sepertinya sudah cukup jelas. Perkawinan pai saja tentu saja tidak dapat digolongkan sebagaimana perkawinan yang layak dilakukan oleh manusia biasa. Perkawinan itu jelas tidak sah. Si laki-laki tidak dapat disebut suami, maka akibatnya akan menjadi sangat berat. Orang tua laki-lakimu bisa dihukum panjung. Sedangkan orang tua perempuanmu harus menebus dosa-dosanya dengan mengasingkan diri. Dan kau sendiri tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat. Kau harus pergi ke tengah-tengah hutan, karena kau tidak pernah dianggap ada. Ya, sayang sekali. Sayang sekali mengapa kau harus lahir ke muka bumi. Dengan cara seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali dua orang tuamu mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Uh, nah, bagaimana? Kau sudah puas mendengar jawaban-jawabanku tadi? Iya. Iya, Bapak penghulu perkawinan. penjelasan-penjelasan Bapak. Sekarang saya mohon diri. Oh, siapa bocah perempuan itu? Macam-macam saja. Tapi sebenarnya bocah itu mempunyai nasib yang pantas diperhatikan. Kasihan. Dia menjadi korban perbuatan dosa yang telah dilakukan orang tuanya. meninggalkan rumah Empu Caraka, dia berkuda dengan kencang, dan binatang itu berlari terbang di atas jalanan berbatu, melintasi gelapnya malam. Ayu Wandira sedih sekali, hatinya hancur, pikirannya menjadi gelap, gelap bagaikan malam tanpa bintang. Iwan Tira buru-buru menarik tali kekang kudanya, dan binatang itu berhenti di tengah-tengah jalan. Ayu Wandira terkejut. Dia melihat ibunya segera melompat dari punggung kuda. Ibu, kau telah membuat susah hati orang tuamu, Ayu. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak pulang bersama Bapak Rakih Pamintihan? Ibu, sekarang aku sudah puas. Aku sudah memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu ketenangan hatiku. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, anakku. Pertanyaan-pertanyaan apa? Benarkah kau ibuku? Benarkah aku mempunyai seorang ibu? Benarkah aku ini seorang anak? Benarkah aku mempunyai seorang ayah kandung? Semua itu sekarang sudah menjadi jelas. Aku sudah memperoleh jawaban-jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak perlu ada. Jangan berkata begitu, Bu. Jangan lari menghindari kenyataan. Jelas pertanyaan-pertanyaan itu ada. Aku bisa gila kalau sampai tidak dapat memperoleh jawaban-jawabannya. Aku bisa gila. Ibu tidak percaya? Sudahlah, Ayu. Mari kita pulang. Mari kita bicara di rumah. Rasa-rasanya kita tidak perlu bicara lagi, Bu. Aku sudah tahu siapa diriku sekarang ini. Ternyata aku tidak pernah ada. Tidak ada seorang anak perempuan yang bernama Ayu Wandira. Ayu Wandira tidak pernah lahir ke muka bumi. Ayu Wandira tidak pernah hadir di mana-mana. Barangkali Aiwandira hanyalah sebuah dongeng. Dongeng tentang kesedihan. Dongeng tentang penderitaan. Ayu, apa yang kau bicarakan ini? Aku bicara tentang keberadaanku, Bu. Aku bicara tentang kehadiranku. Aneh sekali kata-katamu. Aku masih belum bisa mengerti. Karena mata ibu selalu silau. Silau oleh harga diri ibu yang berlebihan. Ibu. Ibu. Benarkah kau ini ibuku? Benarkah mesin ibuku? Aku tidak yakin sekarang. Aku tidak yakin mesin ibu kandungku dan Arya Dwi Pangga ayah kandungku. Bagaimana aku bisa mempunyai orang tua sedangkan aku tidak pernah ada? Iya, sebenarnya aku tidak pernah ada. Ayu Wandira tidak pernah ada. Ayu, sudahlah. Jangan bicara macam-macam. Ayo kita pulang. Kalau ada yang ingin kau bicarakan dengan ibumu, kita bicara di rumah. Ayo cepat, naik ke atas kudamu, dan kita pulang bersama-sama. Tidak, Nona Mesin. Kalau kau mau pulang, pulanglah sendiri. Aku tidak mempunyai rumah. Ayo, lancang sekali kau. Maaf, kalau aku tidak berani lancang, aku tidak akan pernah tahu apa-apa. Selama ini aku telah dibodohi kenyataan. Aku menganggap kau ibu kandungku. Tapi nyatanya, tidak. Mesin bukan ibu kandungku. Bahkan sekarang, aku tidak kenal siapa itu Mesin. Ayo, mengapa kau berkata seperti itu pada ibumu sendiri? Aku ibumu. Kau tidak mempunyai ibu yang lain. Aku memang tidak mempunyai ibu ataupun bapak. Aku tidak mempunyai orang tua. Itulah kenyataannya. Aku tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Mestinya aku tetap tinggal di awang-awang. Bukan di sini rumahku. Bukan di dunia fana ini tempat tinggalku. Aku tidak pernah ada. Maaf, Nona Mesin. Aku terpaksa mengatakannya kepadamu. Kau boleh senang, boleh tidak. Kau boleh sakit hati kepadaku. Tapi aku harus berani berkata yang benar. Kau tahu apa tentang kebenaran, Ayu? Kau masih hijau. Kau belum genap berumur 17 tahun. Setidak-tidaknya, sekarang aku tahu tentang diriku sendiri. Selamat malam, Nona Mesin. Ayu, kau mau pergi kemana? Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Aku tidak mempunyai asal-usul karena aku tidak pernah ada. Semua orang telah menipuku, termasuk kau, Nona Mesin. Kau hanya mengaku-ngaku. Kau mengaku sebagai ibu kandungku. Tapi buktinya... Ayo, siapa yang mengajari kau berkata-kata seperti itu? Setan dari mana yang telah bercokol di kepalamu? Setan itu datang dari tempat yang gelap, Nona Mesin. Dan setan itu telah menodai kesucianmu. Alah, kurang Ah, Ah, ah, ah. Anak tidak tahu adat, tidak tahu tata krama. Berani sekali kau menghina ibumu sendiri, rendahkan orang tuamu sendiri. Sembilan bulan kau tinggal di perutku, dan aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanmu ke muka bumi. Dan sekarang seperti ini balasanmu. Jangan bicara soal adat, Nona Mesin. Kau pun tidak tahu adat. Kau dan Arya Dwi Pangga sama saja. Arya Dwi Pangga seperti binatang buas dan kau seperti seorang bidadari yang seolah-olah tidak pernah punya dosa. Kau hebat, Nona Mesit. Tapi kau mempunyai kekurangan yang besar. Kau hanya hidup untuk memuja dirimu sendiri. Kau memang ternama. Kau seorang tabib yang terkenal sampai ke pelosok-pelosok yang jauh. Tapi sebenarnya, kau adalah seorang pembohong besar. Kau telah membohongi aku. Dan kau telah membohongi hidupmu sendiri. Ayo, kau mau pulang atau tidak? Pulang. Pulang kemana, Nona Mesin? Ke rumahmu? Tidak. Terima kasih kalau kau tidak mau pulang. Aku akan menyeretmu. Ayo pulang. Pulang, ayo. Kau jangan memaksaku, Nona Mesin. Sebab aku pasti melawan. Ayu Wantira langsung menyerang. mesin berkelit menghindar ke samping. Ayu Wantira terpaksa menerjang ruangan kosong. Gadis itu segera membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang dengan kencang. Segera terjadi pertarungan sengit jurus demi jurus. Tiba-tiba Ayu Wantira melompat ke samping sambil mengeluarkan kolek kayu mandana. Dan selanjutnya, dia bertarung dengan menggunakan jurus-jurus emban kendong momongan. Sin menjadi kerepotan karena jurus-jurus emban kendong momongan. Jurus itu bagaikan jurus seekor burung elang yang melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Ujung selendang Ayuwan tidak mematuk ke kiri dan ke kanan. Mesin menjadi kalang kabut. Akhirnya dia terpaksa mengeluarkan ilmu bela diri yang pernah diajarkan Tabib pong kepadanya beberapa tahun yang silam. Ilmu itu bernama ilmu kejo, ilmu keberuntungan, Mesin memecamkan matanya, kemudian memasrahkan jiwa raganya kepada sang pencipta. Selanjutnya Mesin bergerak menghindari serangan Ayuwandira di bawah tuntunan hati nuraninya yang bersih dan suci. Dengan mudah, dia dapat meloloskan diri dari sergapan putrinya. Ayuwandira menjadi kesal, dan semakin lama tenaganya semakin melemah. Mesin tidak sampai hati melihat keadaan putrinya. Perhatikanlah semua ini. Sudahlah anakku, ada perlunya kita bertengkar seperti ini. Jangan membuat hati ibumu menjadi sedih. Kamu membuat hatiku hancur. Hayu, tak seorang pun bisa menyangka bahwa kau anakku. Sekalipun para dewa, kau anak. Kau pernah tidur di rahimku sembilan bulan lamanya. Ibu, kalau ibu tidak bersedia memenuhi keinginanku, lebih baik aku mati saja baik aku tidak pernah hadir ke muka bumi ini. Tidak ada gunanya. Aku hanya hidup seperti dalam bayang-bayang. Orang tidak akan pernah mau mengakui keberadaanku. Masyarakat juga tidak. Untuk apa hidup dalam keadaan seperti ini? Bunuhlah saja aku, Bu. Bunuhlah Ayuan Dirah. Tidak ada gunanya aku hidup. Ayu anakku, kau tidak pantas berkata-kata seperti itu kepada ibumu. Aku telah melahirkanmu dengan menyambung nyawa. Dan sekarang, kau ingin aku membunuhmu. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh kebahagiaanku sendiri? Sudahlah, Ayu baik bicara di tempat seperti ini. Mari kita pulang. Mari kita bicara secara baik-baik di rumah. Aku akan berusaha untuk memahami keinginanmu. Tapi aku belum berani berjanji. Ibu. Ibu. Ibu. Hari berikutnya, hayuan Hayuwantira sakit. Badannya panas, dan dia sama sekali tidak mau keluar dari ruangan biliknya. Messi menjadi sangat cemas. Bagaimana, Nyai? Hah? Dia tidak mau membuka pintu Bapak Rake. Oh. Rupanya dia sudah tidak sudi lagi bertemu dengan ibunya. Ah, hmm. Kalau begitu, coba biarlah saya yang membujuknya, Nyai. Ayo. Ayu, Ayo, buka pintunya, Ayu. Lihatlah, sejak tadi ibumu berdiri di depan pintu. Ibumu ingin bicara denganmu, Ayu. Buka pintunya. Sudahlah, Bapak Raki. Dia tidak akan mau mendengarkan kita. Ah, Nyai harus berbuat sesuatu. Kasihan anakmu. Kalau dia memang harus mendobrak pintu ini. Coba, minggirlah Nyai. Yeah! sekuat tenaga, Rakeh Pamintihan mendobrak pintu ruangan milik Ayu Wandira. Mesin terkejut, demikian pula Rakeh Pamintihan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.